Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Pemirsa yang berbahagia Ketika kita melakukan safar Perjalanan yang jauh Hendak menuju satu kota tertentu Kita akan menempuh sebuah jalan Dan kita akan berpikir bagaimana caranya Untuk bisa sampai tujuan Dengan selamat dan dalam waktu yang paling cepat Karena itulah Seorang driver, seorang supir yang cerdas, yang cerdas dia akan berusaha untuk menempuh jalan yang paling singkat dan memenuhi semua rambu-rambu yang ada di sana. Dia akan jumpai satu rambu, mungkin mengarahkan belok kanan, belok kiri, atau suruh berhenti sejenak, atau rambu yang menentukan kecepatan dia, dan seterusnya. Seperti itu pula ketika kita menuju akhirat. Saat ini kita melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena itu kita butuh panduan, kita butuh rambu-rambu. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita dalam kondisi buta sama sekali. Sebagai bentuk kasih sayang Allah yang dia memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita berbagai macam rambu-rambu agar kita bisa menuju akhirat dengan selamat dan dalam tempo yang paling cepat. Ketika Anda berusaha untuk memenuhi rambu-rambu itu, insya Allah kita akan sampai pada tujuan dengan kondisi yang paling nyaman. Sebaliknya, ketika ada orang, ada seorang supir yang berusaha untuk mengingkari rambu itu. Barangkali dia disuruh belok kanan malah belok kiri, dia disuruh berhenti malah laju, ketika dia disuruh menjaga kecepatan tertentu, dia melanggarnya, bisa jadi dia akan e, mendapatkan satu kondisi yang tidak nyaman, mungkin dia akan kecelakaan, atau mungkin dia akan jauh dari tujuan, dan seterusnya. Karena itulah adanya aturan yang Allah turunkan, sekali lagi bukan dalam rangka merepotkan kita, yang barangkali dalam pikiran sebagian orang itu adalah menyusahkan. Tapi aturan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tujuan besarnya adalah untuk membuat kita bisa menempuh jalan yang paling nyaman menuju Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat. Semoga bermanfaat.